السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين uh, <clears throat> rekan آه، eh, pendengar budiman, Bapak Ibu sekalian, semoga tetap setia di ruang dengar Anda semua untuk menyimak dan mengkaji terutama tema seputar masalah maulidin Nabi. Kita semua telah pahami bahwa kebenaran itu bukan dikenal karena jumlahnya pelaku, pelaku yang melaksanakan, pendukung yang mem mem memperkuat, serta banyaknya atau seringnya dilakukan di tengah masyarakat. <clears throat> Akan tetapi kebenaran apalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya juga tahu bahwa beragama ini konsepnya adalah resep <clears throat> dan prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kita pergi ke uh, seorang dokter hmm. untuk penyembuhan jasmani kita aja kita bisa sami'na wa ata'na apalagi kita ingin menyembuhkan rohani kita hmm. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah dipesan oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya tentang nikmatnya kesempurnaan ajaran Islam. dengan pernyataan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina maka tidak ada satu ajaran yang memang itu baik pasti diajarkan oleh Rasulullah dan tidaklah ada suatu keburukan pasti disuruh meninggalkan dan menjauhkan dari Islam. Amin. Sehingga Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan di dalam hadis yang sahih Laisa min amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bihi wa laisa min amalin yuqarribun nar illa qad nahaitukum an Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam surga maka telah aku perintahkan dan tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka pasti telah aku larangnya hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hmm. Kalau memang begitu, tidaklah pantas kita menambahi mengurangi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun hmm. Iya. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusanku ini, yang dimaksud urusan katanya Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam adalah ad-din wa syariah yang tidak ada dasar, kaedah, dalil, petunjuk dariku maka tertolak. Di dalam lafaz lain Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dariku maka tertolak. Hmm. Nikmat kesempurnaan Islam ini sampai membuat kagum orang Yahudi sehingga datang kepada Umar Ibnul Khattab. Wahai Umar, sungguh ada satu ayat yang ada di dalam kitabmu kalau seandainya turun kepada kami, harinya saya jadikan perayaan. Maka Umar mengatakan ayat apa itu? Rasul eh, uh, orang Yahudi menjawabnya dengan lancar Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair betul. Setelah ajaran tuntas dan Rasul menyatakan al yauma akmaltu lakum lewat haji wada'nya, maka sepakat setelah itu khulafaur rasyidun sahabat dan tabi'in apa yang tidak dikenal oleh ashabul badar maka itu bukan bagian dari agama hmm. maka tidak ada satu kebaikan yang terselip tidak ada kebaikan yang tersisip tidak ada kebaikan yang terupakan yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah serta tidak diamalkan pada zaman khulafaur rasyidin sahabat dan tabi'in dengan demikian "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi" Kalau seandainya itu baik, maka pasti akan didahului oleh mereka di dalam beramal karena mereka telah disebutkan oleh Allah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه mereka dikatakan sabikun karena sangat sangat semangat dan antusias di dalam mengejar kebaikan hmm. dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bi karena tidak ada satu sunnah yang memang itu dianggap sunnah oleh Rasulullah pasti ia amalkan ia ikutin ia kembangkan ia syiarkan nah sekarang kita tinggal mengatakan satu kaidah yang terkait dengan peringatan mulut Nabi hmm. <clears throat> Ada suatu kaidah yang telah dibuat oleh para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu amalan suatu amalan atau apa saja yang ketika zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak diamalkan padahal ada adanya kesempatan untuk mengamalkan sementara tidak ada hal yang menghalangi untuk tidak melakukan, maka tidak dilakukan menunjukkan bukan bagian dari syariat bahkan bid'ah. Hmm. Saya ulangi lagi, kalau ada suatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasul, sementara ada peluang untuk melakukan, kalau memang mau melakukan dan tidak ada penghalang untuk menghambat untuk melakukan, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah. Contoh haji kita terapkan pada kasus peringatan mulut Nabi ini. E, kalau seandainya sekarang peringatan mulut Nabi dilakukan di zaman Rasul, mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Hmm. Hmm. Peluang ada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkepentingan sebagai pemilik hari lahirnya, hmm. sahabat-sahabat yang paling cinta terhadap Rasulullah kalau memang peringatan mulut Nabi itu bagian dari ungkapan cinta kepada Rasulullah, hmm. maka akan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Hmm. Sementara ribuan sahabat, ribuan tabi'in, bahkan imam madhab yang empat tidak pernah menukil, apalagi membahas, apalagi melaksanakan pada kehidupannya. Hmm. Dengan demikian, tidak adanya satu perbuatan di zaman Rasulullah. Sementara tidak ada penghalang untuk melakukan. Kalau memang mau melakukan mungkin tidak dilakukan hanya semata-mata karena itu bukan bagian dari sunnah. Kita ambil lagi contoh saja uh, eh, masalah yang terkait dengan selamat dan tahlilan. Hmm. Kalau seandainya di zaman Rasulullah mungkin nggak dilakukan, mungkin. Hmm. Ada nggak penghalang untuk melakukan? Tidak ada sangat peluang untuk melakukan. Tidak dilakukannya, tidak ada di zaman Rasulullah menunjukkan bukan bagian dari syariat. Dan kalau kita tarik semuanya, hal-hal yang sekarang tidak eh, tidak ada di zaman Rasul, peluang untuk melakukan ada, penghalang untuk menghambat atau hal yang menghambat untuk melakukan juga tidak ada, maka menunjukkan tidak dilakukannya di zaman Rasulullah Khulafa Rasyidin menunjukkan uh, hal itu tidak bagian dari syariat. Allah Ya. Jadi secara jelas dan tegas dikatakan saja ya, bahwa <clears throat> Maulidun Nabi itu adalah muhdatsat. Sesuatu yang baru dan bid'ah. Betul. Kepemimpinan sekuler kapitalistik kita ini yang mengetahui bahwasanya Maulidun Nabi itu telah terjadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Benar? Iya. Sebetulnya kalau <clears throat> kita ingin mempelajari hmm. munculnya atau awal munculnya peringatan mulut Nabi hmm. itu persisnya hmm. uh, terjadi pada saat Daulah Fatimiyah. Hmm di mana Daulah Fatimiyah ini terkenal uh, Syiah yang paling ekstrim. Mm -hmm. Tepatnya yang melakukan pertama kali adalah Al-Mu'iz di Mm Dialah yang pertama kali uh, menggulirkan, melahirkan peringatan ini. Mm. Yaitu tahun 361 Hijriah. Mm. Di Mesir tepatnya. Mm -hmm. Nah, pada saat itulah ketika uh, dia berada di Mesir dan memimpin pemerintahan Fatimiyah hmm. yang uh, <clears throat> terkenal dengan Syiah Batiniyah, hmm. maka uh, dia mengadakan beberapa acara peringatan hari lahir. Hmm. Yang pertama hari lahirnya Nabi Muhammad. Hmm. hmm. Kemudian yang kedua hari lahirnya Ali, hmm. hari lahirnya Fatima, hmm. hari lahirnya Hasan Hussein, hmm, hari lahirnya uh, Khalifah Amirul Mukminin Al Hadir yang yang ditunggu-tunggu ini. Nah, inilah hari eh, peringatan-peringatan uh, hari lahir yang paling penting di daulah tersebut. Uh, dan dulu ada Idul Nairus, yaitu hari hari uh, peringatan aslinya dari Majusi hmm. dengan ditandai penyalaan api pada waktu tahun baru mereka. Hmm. Namun sempat dihentikan oleh Mu'is Lidinillah ini karena hmm. kepentingan politik. Hmm, hmm, hmm. Ya, murni kepentingan politik. Di antara ulama-ulama dan juga pakar yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan mulut Nabi hmm, dan juga Maulud Ali, Maulud Hasan Hussein, Maulud Fatimah dan yang lainnya adalah Syekh Muhammad Bukhayt Al-Muti'i. Hmm. Ya, dia mengatakan wa anta idza alimta ma kana ya'lamuhu al-fatimiyun wa mudaffar ad-din fil maulid an-nabi jazamta bi annahu la yumkin ay yuhkamu alai kullu bil Hmm. Kalau kamu tahu bahwa peringatan Maulid Nabi itu hanya dicetuskan oleh Fatimiyun hmm. yang mendirikan Al-Azhar ketika itu, hmm. ya berdirilah eh, negara Syiah yang paling kuat pada saat itu. Hmm. Kemudian di kalangan ahli sunnah ditransfer oleh Sultan e, yaitu Khalifah irbil pada saat itu dan abad ke-6. Hmm. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan yang pertama kali melakukan peringatan mulut Nabi adalah ir, ini Khalifah Irbil, hmm. yaitu uh, Al-Malikul Mudaffar hmm. pada abad ke-6. Karena kalau kita lihat ahli sejarah dan juga ulama menyatakan hmm. di tahun 361 yaitu abad 4 sudah mulai diadakan yaitu oleh Daulah Fatimiyah yang hmm. dimotori oleh Al-Mu'izzuddinillah. Hmm. Begitu juga Syekh Ali Mahfud di dalam kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' mengatakan yang sama juga yang pertama kali mengadakan <clears throat> peringatan mulut Nabi adalah para pemimpin-pemimpin daulah Fatimiyah hmm. pada abad ke keempat. Hmm. Namun al alhamdulillah pada saat uh, pemerintahan itu dipegang oleh Al Abdul bin Amiril Juyus, hmm. awalnya bapaknya Amiril Juyus yang menjadi pemimpin, hmm. setelah meninggal diganti anaknya maka al Abdul ini e, menghentikan semua kegiatan peringatan itu sampai nyaris tidak ada hmm. berpuluh-puluh tahun. Hmm. Nah, kemudian muncul lagi dimunculkan oleh eh, kan gitu. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Ustaz Sayyid Ali Fikri, ya Sayyid Ali nama orang di dalam uh, muhadharahnya juga di dalam diskusinya dan seminarnya juga hmm. yang pertama kali mengadakan peringatan mulut Nabi adalah uh, uh, Al-Khulafaul Fatimiyun yaitu pemimpin-pemimpin uh, penguasa-penguasa daulah Fatimiyah. Hmm. Bahkan ada dua dokter yang pernah melakukan penelitian yang dua-duanya dari Mesir. Hmm. Yang satu yang namanya yang pertama adalah Hasan Ibrahim. Hmm. Eh, dia adalah salah satu eh, dia adalah mudir Jami'ah Asyut yaitu hmm. hmm. rektor eh, Universitas Asyut ya dan juga Toha Ahmad menyimpulkan hmm. hmm. bahwa yang pertama kali melakukan eh, peringatan mulut Nabi dan juga mulut Ali, mulut Fatimah dan yang lainnya adalah Eh, daulah Fatimiyah yang dimotori oleh Al-Mu'iz Dinillah. Hmm. Dan kata dia di dalam penelitian itu kesimpulannya di dalam rangka untuk menggait menarik uh, masyarakat rakyat. Hmm. Jadi eh, acara-acara uh, acara -acara itu seremonial itu dijadikan hmm. sebagai alat sebagai sarana untuk menggait hati orang-orang masyarakat atau dalam dalam konteks sekarang ini di dalam rangka untuk kampanye, dalam rangka untuk uh, menarik perhatian masyarakat, merayu hati masyarakat, hmm. mengambil hati masyarakat. Hmm. Dengan jembatan-jembatan peringatan itu uh, nampaknya semua kelompok bisa bisa akor, bisa klop. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Sehingga dalam keadaan seperti itu pemerintah lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat, lebih banyak bisa mengambil hati masyarakat dan pada saat itu eh, pemerintah pemerintah memiliki otomatis stabilitas hmm. dan pada akhirnya memiliki semacam legitimasi yang kuat dari masa dari dari masyarakat, ya. eh, dari bangsa, dari rakyatnya. Hmm. Itulah hal-hal yang yang melatar belakang apa eh, sejarah historis munculnya peringatan iya. mulut Nabi. Iya. umat Muhammad kan tidak akan pernah bersatu dalam sebuah <coughs> kesempatan. Iya. Daulah Fatimiyah ini di Mesir. Eh, ah. Sementara di Baghdad itu kan ada Al-Abbasiyah ya. Iya. Yang akhbar. Apa yang dilakukan oleh Al-Baghdad? Uh, perlu diketahui pada saat itu Baghdad sangat lemah. Hmm. Bahkan jatuh terburuk. Hmm. Dan pada saat berdirinya Daulah Fatimiyah kenapa menjadi kuat? Karena legitimasi dan juga uh, pada saat itu khalifah sendiri memiliki uh, iliat, ya, yaitu negara-negara hmm. kecil sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Hmm. Maka kalau kita lihat ketika zaman Abu Bakar dengan mudah melumpuhkan musuh, hmm. zaman Umar dengan mudah melumpuhkan musuh, Begitu juga zaman Ali Utsman. Mm-hmm. Tetapi setelah ke sana bahkan pada saat itu mm-hmm. eh, terakhir pemerintahan Musta'sim terkuya, mm-hmm. maka pada saat itulah eh, musuh-musuh Islam baik yang dari dalam maupun dari luar sanggup mematahkan kekuatan Islam, eh, mencoreng ajaran Islam, bahkan dengan enak gampang dia menyebarkan kebid'ahan di dalam negara Islam itu sendiri. Ya ini di latar belakang ini munculnya banyak orang-orang baru masuk Islam yang dari ajim dan didukung kaum munafikun yang sengaja memang memusuhi musuh Islam, hmm. tetapi tidak bisa secara konfront, hmm. secara frontal hmm. sehingga dia memilih cara memasuk Islam, menunjukkan eh, eh, apa namanya Eh, karakter zahir Islam tetapi hmm. di dalam batinnya memusuhi Islam. Hmm. Dan inilah yang dilancarkan oleh Daulah Fatimiyah hmm. dan juga negara-negara lain yang muncul pada saat itu hmm. tujuannya untuk melemahkan Daulah Islamiyah dan melemahkan uh, syariat Islam yang murni. Wallahu hmm. Ya, ya set masalah bid'ah daripada maulid ini apa saja yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah dalam pelaksanaan perayaan itu Ustaz? Uh, kalau kita lihat uh, beberapa pendapat atau penukilan dari beberapa ulama tadi yang saya sebutkan, hmm. mereka melakukan acara itu dengan mendirikan semacam uh, panggung sangat besar, hmm. kemudian tenda yang sangat besar, kemudian diundang seluruh pemimpin-pemimpin uh, negara, tokoh-tokoh masyarakat, terutama menteri-menteri dan para hakim-hakim. Hmm. Di situ bahkan bagi-bagi kue itu sangat uh, besar sekali. Bahkan pada saat Al-Mu'iz di dinilah itu membuat kue eh, batangan itu sampai 20 hmm. batang yang iya, iya. sangat panjang sekali. Dengan, dengan demikian <clears throat> acara-acara kalau kita lihat sekarang bikin Eh, kue raksasa, hmm. bikin tumpeng raksasa, hmm. bikin permen raksasa, mungkin macam-macam. Hmm. Ini nampaknya terilhami dari acara-acara yang dilakukan oleh Bani Fatimiyah. Hmm. Bahkan pada saat uh, Al-Azhar didirikan, hmm. uh, itu diadakan acara Maulid Nabi di Masjid Jami Al-Azhar hmm. dan nanti akan uh, menjadi universitas itu ada sambutan dari khalifah, kemudian sambutan dari im, uh, Imam Masjid Jami Al-Azhar, kemudian hmm. Khatib Al-Azhar bergantian, dan setelah itu salam-salaman dan membagi kue pada saat itu makan-makan bersama. Hmm. Inilah acara uh, Maulid Nabi pada saat itu diadakan. Wallah Ya, lalu bagaimana dengan perkataan bahwa Salahuddin al ayubilah yang pertama kali mengadakan maulid ini hmm. uh, dan memberikan musabakoh, musabakoh <clears throat> bagi siapa yang dapat mengarang satu riwayat yang bagus dia akan mendapatkan ya. hadiah. Anehnya kalau kita teliti, hmm. contoh aja ada kitab uh, Salahuddin Al-Ayyubi. Hmm. Saya mencoba untuk baca bolak-balik, barangkali mungkin ada kalimat yang ke, yang keselip. Hmm. Tidak pernah saya menemukan Salahuddin Al-Ayyubi hmm. melakukan peringatan mulut Nabi. Bahkan pernah Salahuddin Al-Ayyubi diundang oleh Khalifah Irbil tadi, hmm. tetapi dia tidak mengabulkan. Hmm. Ah, adapun sekarang Salahuddin Al-Ayyubi memot, eh, mengajak umat, memotivasi umat, menyatukan umat dalam rangka untuk menghadapi pasukan Solibiyun hmm. dengan ceramah-ceramah betul, tapi tidak melalui syariat, eh, maaf tidak melalui acara-acara peringatan seperti itu. Hmm. Bahkan dia manfaatkan khutbah-khutbah, hmm. ceramah-ceramah umum hmm. ya, di masjid-masjid, acara-acara yang syar'i itu yang dimanfaatkan. Hmm. Adapun secara tekstual Salahuddin Al-Ayyubi pernah melakukan peringatan melalui Nabi, kita tidak pernah menemukan secuil riwayat pun. Barangkali juga mungkin pendengar dakta ada yang barangkali saya tidak atau belum Eh, membaca kitab itu tolong disebutkan rujukannya dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang sahih bahwa peringatan itu pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bukunya hmm. di mana, judulnya apa. Wallahu a'lam. Hmm. Lalu kaitannya Ustaz ada kitab Al-Barzanji itu sebagaimana Ustaz? Nah, inilah yang yang kalau kita lihat kitab Al-Barzanji itu kan hmm. dikarang uh, kurang lebih abad eh, uh, 67 ya, hmm. sangat uh, jauh sekali. Mungkin uh, apa? Ah, kita tidak mengetahui secara persis kapannya itu. <laughs> Intinya nama aslinya adalah Wajihullah uh, Abdurrahman Ad-Diba Al-Yamani, berasal hmm. dari Yaman. Uh, dia mengarang Ad-Diba ini uh, tidak lain adalah untuk menulis syair-syair ya, menulis pujian-pujian untuk muji Rasulullah sallallahu alaihi ya. Uh, di sini ada beberapa bait yang kita bisa baca di awalnya uh, meng, uh, dia langsung me menyapa Rasulullah ya Rabbi salli ala Muhammad iya. ya Rabbi salli alaihi wasallim hmm. terus kemudian dilanjutkan lagi ya Rasulullah salam alaika ya rafi asy'ni wad darajati alfayaja adfa ya jiratal alami hmm. ya uhailal judi wal karami dan seterusnya hmm. dan kemudian setelah itu ada semacam bacaan-bacaan yang disebut rawi hmm. ini semua kalau kita cermati dari awal sampai akhir hmm. kalau memang orang melakukan peringatan mulut Nabi itu alasannya membaca sirah mana sirahnya hmm. kalau memang baca selawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mana selawat yang diajarkan oleh hmm. Rasulullah hmm. bahkan kalau kita baca dengan cermat imma dia hulu memuji sesuatu pujian hmm. yang imma bid'ah atau syirik mengundang orang untuk meng mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Padahal kalau kita lihat Allah sendiri mengatakan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Hmm. Katakan Muhammad, aku itu bukan rasul yang baru bahkan saya itu seperti rasul yang lainnya. Kul innama ana basyarum mislukum. Rasul juga mengatakan la tatruni kama atratin nasra ibna Maryam Fa ini abdun fakulu Abdullah wa rasuluh. Hmm. Janganlah kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Hmm. Sesungguhnya saya adalah seorang hamba. Katakan aku adalah hamba dan utusan Allah. Dan Rasul melarang kita ia wal hulu. Wa hmm. inna ma ahlaka man kana qablakumul hulu. Hati-hatilah kamu sikap berlebihan karena sikap berlebihan itu menghancurkan, merusak umat-umat sebelumnya. Hmm. Dengan demikian, kalau kita katakan dibak berjanji yang ditulis Eh, belakangan jauh apalagi zaman zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin zaman tabi'in aja tidak menemuinya hmm. dinyatakan sebagai suatu alat untuk memuji Rasul mana hmm. pujian yang sahih hmm. kalau dikatakan sekarang ini membaca selawat mana selawat yang diajarkan Rasulullah kalau mempelajari sirah mana sirah yang kita kaji hanya sekedar waktu lahirnya dan setelah itu wafatnya dan ada tambahan-tambahan sedikit yang campur dengan imma hadis yang baif atau palsu apa manfaatnya? Hmm. Toh kalau seandainya itu ungkapan untuk membaca selawat dan mempelajari siro rasul, hmm. kok naik banget umat Islam cuma setahun sekali membaca selawat hmm. dan mempelajari siro rasul kapan pinternya kan hmm. gitu? Hmm. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kalau seandainya ada yang ya. mengatakan bahwa kalimat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim ini ya. sebagai zuhdiyah dan wasilah taqwa. Ya. Nah, kalau orang mendengar seorang yang melantunkan syair tadi, ya teman temanlah dia beranggapan bahwa dirinya Subhanallah, semakin mendekat kepada Nabi. Oke. Okay. Sekarang kedekatan kita kepada uh, Allah dan Rasulnya dalam makna kedekatan jasad atau perasaan atau ketakwaan atau nilai. Iya. Otomatis seorang muslim yang hakiki perasaan dekat dengan Allah ketakwaan, dekat dengan Rasul adalah hmm. nilai-nilainya. Hmm. Seorang itu semakin dekat nilainya yang dikembangkan oleh Rasulullah, ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka hmm. semakin dekat dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW uh, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu mahar cintanya kul mm-hmm. in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mm-hmm. Bukan sekarang seperti kita lihat uh, eh, Qasidah burda mm-hmm. ya uh, uh, dia mengkosidan ya rabbi bil mustafa ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa umfillana ma madaya wasi'al karami. Dan kalau kita lihat itu hanya sekedar ringan ya. kalau sudah sampai uh, bacaan Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Hmm. Wahai makhluk yang termulia, kepada siapa lagi aku berlindung hmm. ketika musibah menimpa kami kalau ketidak kepada engkau. Hmm. Subhanallah. Hmm. hmm. Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi فضلا وإلا فقل يا زلة القدم Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau tidak menarik tanganku, aduhai, pasti kakiku kepleset ke dalam raga jahanam dari kiamat. Wa inna min judika dunya wa darrataha ومن ulumika ilmul lawhi wal wahai Muhammad sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian dunia dan akhirat dan sebagian daripada ilmumu ilmu mengetahui lahul mahfud hmm. subhanallah hmm. apakah seperti ini Rasulullah menunggu umatnya untuk dicintainya tidak jelas hmm. apakah ini ungkapan kita cinta terhadap Rasul intinya setelah meninggal Rasulullah, hmm. Rasul itu tidak perlu dipuji, Rasul tidak perlu disanjung. Hmm. Yang diperlukan sekarang adalah Rasulullah dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, jangan dihujat, dijaga sunnah dan syariatnya. Hmm. Itu yang dimaksud dengan cinta Rasul yang hakiki. Hmm. Allah alam. Ya. <clears throat> Ustaz sangat menarik nih Ustaz. Ya, Jika ada seorang yang jatuh cinta, ha -ha. sampai dia junun lah. Ya. Bukankah itu ada apa namanya ada sepemahaman dari seorang yang dicintai nggak apa apalah dia mencintai aku sampai dia begitu gilanya meng hmm. mengolah kata-kata gimana ya. Eh, saya kira inilah awal penyimpangan. -mm. Karena segala cinta itu memang betul, tetapi cara mengungkapkan cinta kan ada syariatnya. -mm. Kalau sekarang kita mencintai seseorang aja, -mm. orang tersebut menetapkan caranya kok. -mm. Umpamanya anak ekspresikan cinta saya -mm. kepada pacar, uh, maaf, calon uh, calon ini apa namanya? Calon istri saya dengan cara umpamanya saya gebukin, gitu kan gitu. <laughs> Nggak bisa kan? Ayo. Iya. Sekarang cinta boleh tidak diingkari, tapi cinta itu harus ada aturannya. Dan di antara aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'una." Eh, fattabi'uni bukan kita sekarang ini uh, menyampaikan ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika. Sekarang Rasul di mana? Ya. Kenapa kita kasih utamir khitab? Hmm. Seakan-akan Rasulullah SAW hadir. Hmm. Dan inilah keyakinan orang yang melakukan peringatan mulut Nabi kan. E, padahal ada yang mengatakan hadir jasadnya, ada yang mengatakan hadir rohnya. Taruhlah hadir rohnya. Apakah Rasulullah punya roh yang sekian ribu? Sementara yang melakukan peringatan mulut Nabi mungkin satu malam bisa seribu masjid. Bagaimana Rasul harus membagi nyawanya, rohnya? Yang satunya ke Jawa, yang satunya ke Sumatera, yang satunya Kalimantan, yang satunya ke Yaman, ke Mesir hmm. untuk mengabulkan ya habi asyraqal badru alaina faktafat minhul budur coba sekarang asyraqal iya. badru ini kan nyanyiannya orang badui ini iya, iya. qala al badru alaina bin saniyatil wada itu sebetulnya hmm. dan dikatakan oleh orang-orang awam di karangan mereka ini aja sudah hadis palsu tolak hmm. al-badru itu hmm, hmm, eh, anta anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri siapa yang nurun fauqa nuri Allah subhanallah ya. kita sudah baca surat Yas ini surat Nur kan iya surat Nur anta iksi أنت آه، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبرتين الله يا نبي coba <laughs> bayangkan Ayo. Iya. Kalau kita cermati mana yang sekarang ini selawat yang disyariatkan oleh, Rasulullah Rasulullah SAW, hmm. semuanya hulu mengajak orang untuk mengkultuskan uh, badannya, jasadnya tidak kepada syariatnya. Hmm. Nasallallahu alafiyah. Apalagi nanti kita baca selawat-selawat yang lainnya. Allah alam. Memang sebuah keanehan Ustaz dalam masalah pelaksanaan barjanji Ya. Tatkala kita membaca Quran tidak berdiri. Betul. Ber, ber, itu berdiri Ustaz. Bahkan bukan hanya itu aja di Jawa Timur Timur itu kalau melakukan manakib, mhm. disyaratkan orang yang masa harus pakai pauti semuanya dan tidak boleh haid. Allah. Coba bayangkan dan semua yang baca harus menghadap kiblat. <laughs> Persis seperti itukah mereka bermuamalah dengan Al-Qur'an? <laughs> Apakah serendah itu Al-Qur'an dan setinggi itu manakib dan berjanji? <laughs> Mereka sangat paham, sangat khusyuk terhadap berjanji, tapi kadang-kadang Quran dijadikan permainan dan kuyonan. Subhanallah padahal Allah menja Rasul menjamin man qara harfan min kitabillah falu bihasanatun falhasanatu bi'ashri amsaliyah. Tapi ada enggak eh, jaminan man qara qara'a harfan min berjanji, hmm. wa man qara'a harfan tidak hmm. ada. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan di masyarakat. Hmm. Mereka masih mengecualikan hmm. dengan alasan-alasan yang murni syubhat di antaranya. Kalau semua bid'ah sesat, kenapa Umar mengadakan sholat tarawih? Kalau memang sekarang bid'ah sesat, kenapa Abu Bakar membolehkan mushab dibukukan sementara zaman Rasulullah nggak ada. Kalau memang sekarang bid'ah itu eh, semuanya sesat, kenapa kita harus pakai mic radio termasuk juga sekarang kita siaran di radio? Dan masih banyak yang diangkat eh, sebetulnya eh, di antara mereka eh, yang mengadakan peringatan menurut Nabi ini juga menggunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan uh, sebagai momentum untuk mengingat uh, dan juga sekaligus syukur dan Rasul juga pernah ketika ditanya puasanya hari Senin bahwa Rasulullah SAW mengatakan zaka yaumun wulidtu fihi itu hari aku dilahirkan hmm. bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengakikai dirinya sendiri dan dan juga se, secara umum Allah berfirman qul fabi uh, fabi uh, qul فَبِرَحْمَتِهِ eh, wabidzalika falyafrahu eh, hendaknya dengan rahmat Allah dan dengan karunia-Nya hendaklah mereka bersenang-senang terus eh, rahmat mana lagi yang lebih besar ketimbang turunnya eh, diutusnya atau lahirnya Rasulullah SAW ini subhat-subhat banyak sekali sebetulnya kita kalau memang ada waktu kita bahas secara rinci hmm. namun saya ingin eh, bahas eh, secara global saja mudah yeah mudah-mudahan eh, tidak membuat cacat penjelasan. Pertama tentang masalah taraweh. Hmm. Kalau dikatakan sebagai suatu hal yang bid'ah, eh, tidak mungkin karena hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Bahkan disebutkan di dalam eh, Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW keluar hari pertama, kemudian kedua, setelah itu hari ketiga tidak keluar. Kemudian menjelaskan pada subuh hari keempat, bahwa Rasulullah SAW tidak keluar melakukan uh, eh, mulai pada waktu Ramadan semata-mata takut diwajibkan. Hmm. Dengan dengan demikian bukan suatu ahli yang bid'ah hmm. uh, dan tidak bisa dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan kebid'ahan karena melakukan sesuatu yang sudah ada asasnya, dasarnya, contohnya dari Rasulullah dilanjutkan merupakan bagian mansan sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, hmm. Wa, sebaliknya man sanna sunnatan sayyiatan artinya di sini mengembangkan menghidupkan tradisi-tradisi yang jelek dengan demikian tidak bisa kita katakan itu merupakan satu bid'ah hmm. adapun mushaf secara dasar sudah ada yang menyuruh hmm. di antaranya firman Allah inna alaina jam'ahu wa qur'ana sesungguhnya kewajiban kamilah menghimpun dan membacakan Al-Quran. Hmm. Kalau memang penghimpunan itu menjadi suatu apa namanya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membacakan Al-Quran itu juga jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala secara implisit menyuruh kita untuk menghimpunnya. Apalagi kita dukung dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Sesungguhnya kami menurunkan ad dan kamilah yang menjamin untuk memeliharanya dan terpeliharanya Al-Quran itu bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan, dengan pengajaran. Intinya bukan merupakan suatu hal yang bid'ah. Hmm. Dan tolong dicamkan juga dengan dasar kami umat yang ala balalatin Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat ribuan ketika itu sepakat mushab dibukukan dan ini termasuk masalihul mursalah hmm. tidak mungkin sahabat ridwanullahi alaihim sepakat ijma melakukan kesesatan kebid'ahan seperti itu oleh karena itu uh, uh, ini merupakan suatu sunnah berdasarkan sabda Rasulullah SAW alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin Uh, adapun hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari lahirnya, Rasulullah SAW mengatakan daka yaumun mulittu fihi. Begitu juga ayat-ayat yang mereka pakai, uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersenang-senang dengan rahmatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan gampang saja uh, pernah nggak pemahaman seperti itu didahului oleh Rasul, sahabat dan tabiin? Hmm. Kalau memang hadis tentang puasa Ashura, hmm. hadis tentang Rasulullah SAW mengkaitkan puasa hari Senin dengan hari lahirnya, hmm. dan Rasulullah SAW mengakikai dirinya ketika setelah menjadi Nabi, sebagai dasar peringatan mulut Nabi, masa sih sekian ribu sahabat, sekian ribu tabiin dan imam sunnah, luput pemahaman ini tidak pernah terbesit pada mereka sama sekali ribuan jumlah lahum hmm. terbesit pada kita hmm, hmm, Apakah sekarang ini semua sahabat tersesat? Hmm. Sementara kita yang benar menemukan pemahaman baru hmm. bahwa hadis itu untuk peringatan mulut Nabi hmm. yang tidak dipahami oleh oleh Rasulullah itu sendiri, oleh Abu Bakar, Umar, Isman itu sendiri. Kalau seandainya hadis kaitan puasa hari Senin dikaitkan dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai bukti peringatan pasti akan dipahami seperti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bakal akan dipahami oleh juga sahabat-sahabat lainnya yang lain lainnya seperti Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Abu Hurairah eh, Abdullah ibnu Abbas sahabat-sahabat senior seperti Abdullah ibnu Umar hmm. bahkan kalau kita lihat tidak ada satupun di antara mereka ulama salafus saleh mengarahkan ayat itu atau mengarahkan hadis itu kepada peringatan mulut Nabi. Hmm. Dengan demikian, kalau ada perselisihan pemahaman Fa in tanaza'tum bi syai'in ila Rasul. Hmm. Setelah kita kembalikan kepada Allah di dalam Al-Qur'an tidak ada yang nyuruh peringatan menurut Nabi. Hmm. Kita kembalikan kepada uh, sunnah juga. Rasul tidak pernah melakukan peringatan menurut Nabi. Kalau kita kembalikan kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hmm. tidak pernah melakukan hal itu. Pertanyaannya, sekarang kita melakukan peringatan itu tujuannya untuk melaksanakan ketaatan Allah atau tidak? Hmm. Kalau jawabannya iya, untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu diketahui oleh Rasulullah, sahabatnya enggak? Hmm. Kalau kita mengatakan iya diketahui, sudah belum disampaikan ke kita. Hmm. Dia akan menjawab iya mana dal, mana di dalam kitab mana hadis mana kalau tidak berarti Rasul dan sahabat sepakat menyembunyikan ilmu. Padahal Rasulullah SAW sendiri juga sudah eh, mengancam mansuila hmm. man su'ila an ilmin fakatamahu hmm. aljamallahu ta'ala uljimallahu atau uljima bilijamin minan nar. Hmm. Dia akan dikasih kendali dengan kendali api neraka. Walhasil alasan-alasan seperti itu sangat-sangat tidak dibenarkan, sangat-sangat tidak bisa diterima dengan demikian kembali kepada asas kita segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Hmm. Sementara pada zaman Rasulullah SAW mungkin untuk dilakukan dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan. Hmm. Maka jelas perbuatan itu tidak sunnah. Bahkan masuk ke badaman amila amalan laisa alihi amruna fawaraddun wallahu alam iya. bisawab. Ya. bagaimana dengan pandangan orang yang menganggap bahwa uh, ini masalah mursalah lebih anfa gitu Pak. Iya. Al-Masalihul Mursalah terkait dengan sekarang sarana. Hmm. Tetapi kalau sekarang uh, maulid Nabi su sudah bukan sarana lagi. Hmm. Karena ini terkait dengan ritual, hmm. ter terkait dengan satu pelaksanaan seremonial. Hmm. Beda dong sekarang kita ini eh, sholat dengan sandal kan gitu. Hmm. Kita bisa membedakan hmm. antara ilmu dengan sekolahan papan tulis. Hmm. Eh, antara sekarang bangunan masjid dengan sholat. Sangat berbeda. Sekarang yang menjadi permasalahan peringatan. Yang dimana itu ta'abudi menunjukkan ta'abudi dilakukan secara rutin setiap tahun hmm. dan itu bahkan ada tata caranya hmm. segala sesuatu ritual yang ada tata caranya pasti itu ibadah hmm. ritualnya aja tidak ada contohnya dari Rasulullah apalagi tata caranya hmm. jangankan sekarang peringatan Rasulullah eh maaf peringatan hari Rasul yang begitu besar hmm. coba kita lihat buang hajat dijelaskan oleh Rasulullah hukumnya tata caranya hmm. sekarang kita lihat jangankan gitu meludah aja hmm. ada hukumnya ada tata caranya e, berhubungan suami istri ada hukumnya ada tata caranya semuanya ibadah sekecil apapun ada hukumnya ada tata caranya bagaimana peringatan mulut Nabi yang terjadi kolosal setiap tahun bahkan spektakuler kita lihat dari Sabang sampai Merauke belum lagi di luar negeri dilakukan sesemerah itu tidak ada ada penjelasan hukumnya dari Rasul, sahabat dan tabiin. Tidak ada tata cara laksana, pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin. Sekarang kalau begitu ibadah apa ini? Hmm. Nah, berbeda dengan masolihul mursalah, penyempurnaan eh, apa pengajaran dan risalah. Hmm. Itu wallahu Ya. Saat saya akan kembali kepada kitab Al-Barzanji ya. Iya. Di dalam Eh, bacaan walam matama itu ada ada perkataan hadara ummahu lailata maulidi asiyat wa maryam fi ah. nisbati min al hadiratil kasiyah. Ini ini bukankah ini sangat-sangat menarik Ustaz? uh, sastranya sangat tinggi gitu Ustaz. Iya, memang kita tidak ingkari bahwa sastra yang ditulis oleh Barjanji maupun Tiba merupakan sastra yang sangat kuat sastra yang sangat hebat. Hmm. Kita tidak ingkari kekuatan sastranya. Hmm, hmm, Tetapi main sastra saja tidak cukup. Karena kita sekarang ada membahas tasyri'. Hmm. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Am lahum syuraka'u lahum syara'u minad dini ma lam bihillah. Apakah mereka memiliki persekutu-persekutuan yang membuat syariat eh, tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya seluruh praktek agama, tata cara ritual yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diizinkan maknanya, tidak ada dalilnya, maka itu semuanya termasuk syirik di dalam tasyrik, hmm. syirik di dalam syariat, penegakan eh, ini pembuatan syariat. Hmm. Wallahu a'lam bisawab. Dan uh, kita lihat semua juga uh, tidak lepas semuanya itu dari beberapa apa? hulu alias uh, berlebihan kalau kita membaca di dalam uh, rawi hmm. yang uh, menjelaskan tentang hari ini cara lahirnya Rasulullah. Hmm. Contoh aja وبرز صلى الله an وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى samail العلية jadi disebutkan di sini Rasulullah SAW ketika lahir itu langsung menun, uh, me, mengangkat tangannya ke atas langit. Hmm. Masya Allah. Hmm. Jadi bayi uh, bayi seajaib itu juga nggak akan mungkin. Masalahnya sekarang mungkin atau tidak mungkin kita memang tidak tolak kalau memang itu ada dasarnya seperti Isa bisa bicara. Hmm. Tetapi masalahnya ada nggak dalil seperti ini? Jelas ini adalah riwayat maudhu. Mumian bidani karnafila sudatihi waula. ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجايا ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتين البنية ini semuanya adalah riwayat-riwayat uh, yang tidak ada asasnya, tidak ada asal-usulnya, bahkan kalau ada adalah dhaif. Seperti uh, cerita tentang وولد صلى الله عليه وسلم نذيفا مختونا مقطوعا Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan bersih terkhitan disebutkan uh, di dalam uh, sahih sirah nabawiyah uh, uh, Syekh Doktor di Al-Akram Al-Umari dia mengatakan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang terkhitannya Rasulullah SAW adalah dhaif lemah tidak bisa dipakai dengan demikian, menurunkan riwayat-riwayat yang seperti ini, apalagi tidak dijelaskan dalil-dalilnya, akan menyesatkan orang awam, apalagi orang yang awam baca, tidak begitu punya banyak latar belakang penelitian hadis. Dengan dia sekali baca, diajarkan, diyakini, dipraktekkan, dianggaplah sebagai satu agama dan akhirnya sesat tanpa terasa. Nasallallahu alaihi ini. Ya, Ustaz, saya kembali kepada sejarah tadi. Tadi kan ya. Daulah ya, itu adalah ah, Syiah, Ustaz ya. Iya, betul. Uh, mungkinkah uh, Ahlu Sunnah wal Jamaah al Indonesia ini Syiah, eh, Ustaz? Uh, kalau kita lihat uh, sejarah perkembangan Islam di Indonesia hmm. dari mulai wali-wali dan yang lainnya eh, termasuk saya Siti Jenar memang semuanya rata-rata mereka imma terpengaruh dengan Syiah atau Sufi. Hmm. Contoh aja latar belakang saya Siti Jenar kalau kita membaca sejarahnya yang ditulis oleh eh, beberapa pakar itu kan di antara eh, belajarnya dia belajar ke Iran, kemudian ke Baghdad, kemudian setelah itu pulang. Hmm. Begitu juga Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu hmm. eh, dan dan juga harus menjadi catatan mm-hmm. mereka wali songo atau tim sembilan yang dikirim oleh Abdul Hamid pertama mm-hmm. dan tolong dijamkan juga para pendengar sekalian bahwa wali songo itu tidak terada, tidak ada kaitannya dengan manusia sakti mm-hmm. dan pemahaman bahwa wali songo adalah manusia sakti merupakan pemahaman yang salah sebetulnya wali songo adalah tim sembilan yang dikirim oleh Daulah Utsmaniyah ketika itu awal-awal berdirinya karena melihat Jawa yang begitu kurat karit pra, eh, pasca perang Paregrek yang menghancurkan Majapahit, kemudian pemerintahan pindah ke Demak Bintoro Islam, hmm. maka untuk membantu supaya pemulihan Jawa ini cepat, maka mengirimkan tim sembilan ini. Hmm. Mereka sembilan ini tidak ada yang ahli agama alias ulama. Mereka ya bisa lah tentang agama, faham karena muslim. Insya Allah masalah ngajarin sholat dan yang lainnya itu bisa. Hmm. Namun dikirim sebagai tim ahli ahli keduniaan. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pertanian, perkebunan, ada yang ahli irigasi, ada yang ahli perdagangan, macam-macam dengan dengan uh, tim inilah diharapkan jawab pasca perang para Greek itu akan cepat pulih hmm. dan pemerintahan Islam akan cepat normal lah anehnya sekarang dipresetkan di panggung sejarah itu menjadi manusia sakti yang bisa nyulap buah kulang kaling jadi emas bahkan Sunan Kalijogo perang sama saya jenak di dalam tanah hmm. emang rakyat apa <laughs> inilah hadir sekalian hal-hal yang selama ini ini ikhwas sekali yang yang membuat kita itu rancu terbohongi ya ternodai sehingga kita tidak bisa menjamin secara Indonesia yang yang begitu banyak campur aduk tentang cerita khurafat. Allah amin. Iya. Baik, uh, eh, rekan aktor Alhamdulillah kita hmm, tuntaskan dahulu sampai di sini saja. Kita akan buka layanan telepon 8816363. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Ya, kita sambut yang perdana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Sena, Bu. Ya, silakan Bu Sena di mana? Eh, yang menanggapi tentang maulid Nabi. Ya. Uh, saya rasa orang yang bermaulid Nabi itu Pak Ustad, orang-orang yang mengetahui agama juga. Ya hmm. betul. Ya. Hmm. Terus bagaimana dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis atau Al-Quran yang hmm. tidak pernah ada hujahnya tentang maulid, hmm. tapi tetap sampai saat ini dirayakan atau diperingati atau bahkan ritual-ritual itu tidak pernah berhenti. Terus cara untuk menyampaikan dalil yang sebenarnya bagaimana Pak Ustaz? Hmm. Ya cukup Itu saja Pak Ustaz. Hmm, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang ah, kita masuk lagi, silakan. Iya, baik. <laughs> kita terima 8816363. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, Dengan siapa, Pak? dengan Pak Muhdor ini. Pak Muhdor di mana? Dari Pondok Ungu. Iya, ya, ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Zainal ya Ustaz. Betul. Saya kalau apa itu, ini kebetulan kopinya mulut Nabi ya. Iya. Kebetulan dulu saya penggemarnya. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Asya Allah. Sama seperti saya Pak. Berarti ya Bapak apal ini? Ya. Masih apal kayaknya oh sangat apal sekali <laughs> saya itu yeah. apa apa apa tertinggal-tinggal ketika Ustaz membacakan beberapa bed-bed syair berjanji. Oh, gitu ya, iya. <laughs> tertinggal Iya, iya. Ya, silakan Pak. Saya ingin menanggapi itu uh -huh. uh, dan dan juga saya ingin menanyakan kepada Ustaz, uh -huh. apakah sudah pernah berhadapan dengan mereka Ustaz? Iya. Yeah, uh -uh uh, saya sendiri ya berhadapan ini kadang-kadang ah, apa itu suka-suka emosi juga gitu. uh, <laughs> apa itu berhadapan, pernah berhadapan bagaimana caranya untuk menghadapi mereka. Yang kedua yeah. itu sebenarnya sangat mudah itu. Kenapa? Karena dari dari yang dibawakan mereka itu sudah lebih dulu diketahui oleh para sahabat, ya, oleh para ulama-ulama terkemuka seperti Imam yang Empat yang mereka sanjung-sanjung. Ya. Itu sudah lebih dulu tahu dari dari yang mereka bawakan, ya. yang sebagian besar itu secara umum. Ya. Nah, jadi kalau untuk menolak itu sebenarnya itu sangat mudah itu sudah nggak usah pakai dalil kayaknya itu. Iya nah, betul. <laughs> Jadi kalau memang ini ya, ya kenapa kok Imam Sapi yang mereka agung-agung nggak pernah melakukan itu? Iya kenapa nggak diambil ya Pak ya? Iya, padahal mereka sangat getol mengaku Imam Syafi'i, sekalipun mereka tidak tahu bagaimana Imam Sati menanggapi hmm. Maulud Nabi gitu. Ya. Jadi apa itu saya hanya ini aja ya, saya hanya jadi apa itu ketawa gitu loh. Ketika oh. saya dulu tahu <laughs> itu Yeah. Kalau apalagi sekarang ada panjang jimat gitu. Gimana <laughs> itu di apa di di Jawa Tengah itu ya? Uh huh Yeah. Ada panjang jimat, ada gulung-gulung itu kok mereka nggak mengaca gitu loh. Iya. Baik, syukran ya Pak ya. apa nafan saya hanya ingin bagaimana jamnya Ustaz. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Okay. Cukup dua dulu, Ustaz. Uh, yang pertama tadi, ini hampir memang bersamaan. Hmm. Inilah dalil orang awam. Kalau memang salah, kenapa didukung oleh kiai? Itu hmm, hmm, biasanya. Perlu diketahui, Bu, saya adalah orang pesantren yang selama ini uh, lulusan dari pesantren NU NO, dan lahir di keluarga NU NO, dan bab, uh, bahkan kakeknya kakek saya, <laughs> ya kan gitu eh, buyut saya, mbah saya, ini semuanya juga NO. Ketika kita mencoba untuk klarifikasi, memang betul kata Bapak tadi itu, gak ada dalil dan dia gak punya alasan. Terus kenapa memang dia pertahankan terus? Yang saya alami gengsi untuk menarik itu rata-rata. Bukan karena kebenaran yang ia ingin tegakkan, kalau seandainya ada orang yang masih hanif terkotori oleh syubhat itu, di dalam hatinya pasti ada gejolak dan kalau ada kebenaran nyampe pasti berubah. Eh, kalau kita lihat contoh aja, kalau kita itu mau, ngaji bener bu ya, eh, tentang masalah selamatan kematian. Di dalam kitab Fatul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin sebagai syarahnya itu kan dijelaskan di situ selamatan kematian itu termasuk perkara yang haram mubadir dan israf dilarang di dalam agama. Itu dikaji kitab itu di pesantren. Kalau kita baca beberapa pertemuan yang lalu bulan lalu tentang masalah Syaban dari kitab Duratun Nasihin itu kan juga menjelaskan seperti itu. Dan juga kita lihat aja sekarang penjelasan-penjelasan ulama-ulama dari karangan mereka yang sudah mulai objektif melihat ini. Bahwa ini adalah praktek-praktek yang salah. Cuma memang keberanian untuk mengatakan yang benar. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk menantang arus yang mungkin kalau seandainya dia mengatakan hak mungkin tidak dipakai atau turun pamornya kiainya dimusuhi oleh orang kampung dicela inilah yang membuat mereka itu terus bertahan bertengger di singgah sana kebitahannya tidak mau berubah walhasil akhirnya muncul prinsip kiai khawatir kehilangan jamaahnya si jamaahnya khawatir kehilangan kiainya kan hmm. sampai muter itu ya lagi sampaikan hal itu mereka akan mengatakan <laughs> khususnya kalau di iya. ya. kasus ini set ya nanti kan orang baru nanti kan orang dari Jawa kan gitu Paku Sampan di Bekasi ini Paku Sampan itu ya Paku yang paling besar lah Kiai tokoh Kiai yang paling yeah. besar ini ngulidan kok Iya yeah. inilah Memang kalau kita lihat bukan hanya lebih besar itu. Hmm. Bahkan kalau kita maka di Makkah contoh aja hmm. ada tokoh yang doktor hmm. S3. Hmm. Bahkan mungkin kelasnya sudah kelas level senior. Hmm. Ya, itu juga mendukung bahkan menulis buku tentang fadail Maulidin Nabi. Hmm. Ada kitabnya Ad-Dakhair Muhammadiyah dan juga ada kitab lagi per, eh, terkait dengan eh, peri, eh, eh baiknya peringatan Nur Nabi tentang hal itu jangankan kita, eh, jangan aneh. Eh, ulama-ulama yang terdahulu juga melakukan hal yang sama. Hmm. Mungkin Ibnu Hajar juga uh, hal ini menyatakan uh, boleh saja. Abu Samah juga. Tetapi kembali lagi, ulama itu tolong kita camkan. Ulama itu bukan nabi yang dikatakan oleh Imam Malik semua orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini yaitu Rasulullah. Artinya siapapun ulamanya berpotensi berpeluang untuk salah. Namun kesalahan itu tidak menyebabkan kita harus menjatuhkan si ulamanya dan juga kesalahan itu tidak boleh kita ikutin, harus kita cari yang benar dan kita bantah dan yang berhak untuk membantahnya adalah ulama sambil kita terus membaca Rabbana firlana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman itu sikap yang terbaik menghadapi kesalahan para ulama karena pada akhirnya kalau ada ulama yang membolehkan kita juga bisa bantah ada ulama yang melarang bahkan yang melarang itu tidak lebih jelek daripada ulama yang membolehkan bahkan keutamaannya lebih dan yang melarang, yang melarang itu lebih banyak loh kalau sekarang tarik tarian ini ini boleh ini tidak ya kita asaskan kembali fa intanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul kan gitu hmm, hmm. dengan kita hakimi seperti itu urusan selesai tetapi kalau sekarang pendapat ulama dibatalkan dengan pendapat ulama repot hmm. bahwa oh, pendapat ulama diserang dengan pendapat ulama enggak bisa ini namanya hujah untuk menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama harusnya ditolak dengan Al-Quran dan Sunnah diterima juga dengan Quran dan Sunnah Wallah alam baik rekan aktor yang kita akan kembali setelah selingan berikut ini Maulidun Nabi Ustaz uh, kalau saya sendiri berhadapan dengan uh, dulu dari eh, bekas pondok pesantren saya sudah. Bahkan akhirnya saya mau dilempar batu. <laughs> ya, tapi kita terima sabar. Adapun tokoh-tokoh di kampung ya kita sudah uh, apa namanya adakan uh, tablet, kita adakan kajian, kita jelaskan tentang masalah mereka itu terima atau tidak itu soal lain yang penting komatul hujah dan menjelaskan seperti ini memang harus dibutuhkan keberanian spesial karena setan itu idukum ya, selalu memberikan rasa takut untuk menyampaikan itu. Makanya Abu Dar Al-Ghifari mengatakan amarani Rasulullah SAW an aku lel hak waluka kana Namun kita adakan dialog-dialog yang ilmiah, jangan terpancing emosi, itu syaratnya. Kita harus eh, Jangan sampai kezaliman dia kita balas kezaliman. Hmm. Bahkan kezaliman mereka di dalam membalas kita balas dengan keadilan, ilmu dan kebijaksanaan. Itu insya Allah seperti yang dikatakan oleh ahlu sunnah eh, eh, Syekhul Islam bahwa ahli sunnah wal jamaah fonis orang dengan dasar ilmu, adil, arif, insaf, ya objektif, tidak seperti ahli bid'ah dengan kezaliman. Allah Allah. Ya, baik di 881 6363. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? dengan Suryana Pak. Di mana? Di Bekas Jaya Indah, Kampung Silakan. Hmm. Ini eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya silakan Pak. Ini mau tanya Pak. Iya. Kalau ini Pak uh, orang meninggal gitu Pak. Uh -uh. Ya, itu boleh ditahlilan gitu Pak ya. Uh. Uh, dan apakah doa misalkan dari anaknya buat bapaknya ini nyampe tidak gitu Pak? Uh, iya. Uh, gitu aja, Bapak Pak, ya. suka tahlilan ya? Uh, iya suka Pak. Hmm. hmm, hmm ya uh, tolong penjelasannya ya, iya, ya ah, iya, iya, doa ini sampai tidak gitu ya ah, ah, ah. karena kalau kita sembahyang kan juga berdoa ya ah, ah, mendoakan Nabi Muhammad dan lain-lain gitu ya. ya baik Pak Suryana terima kasih ya Ustaz ya ya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam di belakang Pak Suryana dari BJI halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Marwan saya Silakan Pak Marwanta. Ya, makasih Mas Wanyi. Iya, Murhali Pak. Oh, Mas Murhali. Ustaz Murhali. Ya. Makasih Ustaz. Iya, iya. Uh, ini Pak Ustaz Yani, Pak Ustaz Jani, ya. Hmm. Ini, ini memang dilema di sini ya. iya Saya pribadi memang orang NU, eh, bahkan pengurus organisasi NU ya. Oh, Bapak? Iya. Tapi ah. Alhamdulillah tahun 87 saya insaf setelah dengar dakta. Hmm. hmm. Sekarang saya malah penentang maulid gitu ya. Ya. Tapi di sini di tempat saya tinggal Medan Satria ini orang sangat minder sekali dengan maulid gitu ya. Hmm. Bahkan kalau nggak maulid merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Berdosa. Ya. Bahkan iya. saya pernah berdebat dengan Ustadz dalam sebuah taklim gitu ya. Hmm. Dia bilang ujung harapan aja maulid nah. kita kan naik kita jadi nah. patokan mereka selalu ke situ gitu ya hmm. kayak besar seperti ini gitu ya -huh. Ah, ah, ah, saya bilang patokan kita bukan di patokan kita Rasulullah ah, kan mengakui dengan dua masyarakat syahadat itu Rasulullah standar standar kita gitu ya tapi kayaknya agak susah itu tadi ya nah sekarang ini eh, kita di sini di masyarakat kadang-kadang uh, dilematis juga ya kadang-kadang saya sering diundang gitu ya uh, solusinya untuk menjalin silaturahmi masyarakat kadang-kadang saya datang hanya bilang ceramahnya saja gitu dari awal saya nggak datang menjalankan ceramah saya baru datang gitu ya niatnya untuk silaturahmi aja hmm. kalau kali seperti itu <laughs> gimana tuh tadi baik Pak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita di belakang Pak Marwan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. dengan siapa Abu Zar di di mana di Menara Danamon. Bang. Menara Danamon. Menara Danamon silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mm -hmm. uh, memang uh, ini fenomena yang saya juga apa agak sedikit kurang serak ya. Mm -hmm. Banyak acara-acara seperti itu saya uh, belum pernah mengikuti uh, secara mendalam ataupun khusus mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kalaupun ada sekarang lewat yang nggak bisa iya. dihindari gitu kan. Iya. Yeah. Namun uh, saya pikir masyarakat sekarang ini telah menjadikan itu suatu kebiasaan uh, dengan dilandasi atas keawaman yang benar-benar awam. Iya betul. Akhirnya saya berpikir bahwasannya perkara ini tidak terlalu urgensi buat saya untuk dipermasalahkan. Hmm. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hmm. dan saat mulai dakwahnya hmm banyak sekali umat-umatnya di beliau dalam keadaan kejulumatan. Sehingga yang didakwakan pertama adalah tauhid. Oke, okay, baik. Matangkan tauhidnya. Uh, sedikit lagi, Pak. Ya. Yeah. Uh, saya pikir sekarang bahwa yang paling penting adalah bagaimana manusia itu dapat amalkan agama hmm. secara sempurna, terutama menekankan pada amal yang paling utama dari sholat. Ayo. Setelah sempurna mungkin insya Allah sifat sholat bisa dibawa ke kehidupan. Ya. Sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan. Ayo. Insya Allah Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suryana dulu di BDI. Tahlilan saat. Iya. Dan mengirimkan doa untuk anaknya. Iya kini Pak Suryana mudah-mudahan Bapak bertanya untuk hidayah dan Bapak bertanya untuk amal. E, kalau kita lihat e, acara hari 1, 2, 3, 40, 100 ini merupakan acara seremonial tradisi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hmm. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW dan Khulafaur Rashidin tidak mencontohkan, tidak mengajarkan, bahkan tidak sama sekali membolehkan acara tersebut. Kita dilarang berdoa tidak. Hmm. Bahkan kita dibolehkan doa, memperbanyak doa untuk orang tua kita selama 360 hari. Sebaliknya orang yang sekarang ini tahlilan atau mendoakan mayat pada hari-hari itu saja, ini kayak nampaknya anak kurang begitu eh, nyambung sama orang tua. Masa ingat doa orang tuanya cuma hari 1, 2, 3, setelah itu 7, 40, dan 100. Bukankah kita dianjurkan untuk mendoakan, mengirimkan eh, doa istighfar, ya, doa pengampunan kepada orang tua, orang tua kita itu setiap saat, baik pada saat masih hidup dan sudah meninggal dunia. Robbil firli wali Waldaya Warham Huma rabbayani saghira. Bahkan setiap saat. Dengan demikian, eh, saya sarankan kepada Bapak daripada sekarang kita ini ngumpulkan tetangga yang kadang datangnya juga nggak jelas doanya mana cuman mengikut-ikutan saja, bahkan datang e, ke tempat itu hanya legal e, eh, formalitas, takut nanti diancam, takut nanti dibaikot, takut nanti macam-macam, sehingga dia datang doa juga enggak. E, kalau sekarang imamnya sedang mengucapkan doa pun amin amin apa yang dibaca juga enggak tahu. Sekarang di antara yang datang umpamanya seratus yang mendoakan benar-benar itu enggak ada satu persen. Bukankah suatu hal yang indah dana tahlilan ini yang mungkin tidak cukup 2, juta, 3 juta. Kita buat untuk wakaf masjid, beli keramik masjid, kita sekolahkan anak yang putus sekolah, fakir miskin yatim piatu, dan kita doakan setiap saat pada saat kapan saja terutama anak-anaknya. Dan orang lain kita minta kapan saja, tolong eh, doakan bapak saya supaya diampuni oleh Allah nggak ada masalah karena pada dasarnya orang mukmin dan mukmin itu saudara ketika mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim itu nyampe insyaallah bukan hanya yang kaitannya dengan family semua yang punya kaitan keimanan ke keislaman insyaallah kena doa ini ketika dibaca hmm. itu aja cukup dengan demikian, doa Anda yang Anda sampaikan, doa Bapak yang Bapak sampaikan untuk orang tua nyampe, istighfar nyampe, semuanya nyampe. Hmm, tetapi jangan dengan cara ritual-ritual yang seperti tadi tinggalkan dan hartanya wakafkan untuk orang tua itu lebih indah, lebih cantik di hadapan Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak Marwansah menghadiri Maulid hanya pada saat ceramahnya saja Ustaz ini nanti akan terjadi dilematis e, psikologi yang sangat berat. Sebetulnya ada solusi yang bagus, Pak. Pada saat acara-acara bid'ah kita tidak lakukan, supaya mereka akan menciri kita dengan jelas. Nanti kalau sudah jelas cirinya itu juga mereka benturan-benturan sakit itu hanya awal toko. Nanti kalau sudah ketiganya, keempatnya ah, sudah dianggap biasa, bapak itu paling Muhammadiyah, itu aja paling banter. <laughs> kalau nggak gitu Wahabi udah selesai titelnya. <laughs> Tapi kalau kita datang tapi nggak mengiyakan, datang tapi nggak setuju, kita bisa kena psikologi sakit kita rasanya. Hmm. Dalam satu sisi kita anti, tapi dalam satu sisi badan kita datang sehingga muncul kontradiktif. Kita diajak untuk latihan kemunafikan itu kan suatu hal yang berat, Pak. Nah, solusinya saat-saat bid'ah, saat-saat acara-acara yang seperti ini kita tidak datang, tapi yang mubah, yang boleh, yang sunnah mungkin kita datang. Contohnya kita kalau mereka ngadakan walimah, kita datang, khitanan kita mungkin, kasih sumbangan. Kalau seandainya akikoh juga kita ucapkan selamat, e, kerja bakti kita nongol, itu caranya. Dengan demikian mereka nggak punya alasan kok. Nggak punya alasan, paling banter alasan mereka itu kan ngancam kita, ah itu nggak bermasyarakat. Coba buktikan. Hmm. Kalau acara-acara yang sunnah, atau minimal mubah, di tengah masyarakat kita nongol kita ikut kita berbarengan dengan mereka insya Allah image yang jelek itu akan hilang iya. yang jelek itu bid'ah nggak datang yang ini juga nggak datang itu pasti diadili iya. oleh masyarakat itu Om iya, iya nanti tidak lagi disebut Muhammadiyah bisa jadi iya. atau lainnya Iya. <laughs> karena udah kehabisan akal Iya. baik Uh, Pak Abu Zar ini sangat menarik Ustaz Dan uh -huh. itu perkara yang tidak urgent Ustaz iya yeah. Uh, saya tadi agak menarik apa yang hmm. diucapkan oleh Pak Bapak tadi. Mari kita ajakkan tauhid. Bukankah hal yang terkait menegakkan sunnah memerangi bid'ah itu suatu hal yang uh, kaitannya dengan akidah juga. Hmm. Bahkan dikatakan oleh ulama ada perkara tiga yang harus kita jelaskan yang tidak bisa saling satu dengan yang lainnya nyampur. Tauhid tidak bisa nyampur dengan syirik, sunnah tidak bisa nyampur dengan bid'ah, Ta'an tidak bisa nyampur dengan maksiat. Begitu juga ahlu tauhid Tidak bisa nyampur dengan ahli syirik. Ahlu sunnah tidak bisa nyampur dengan ahli bid'ah. Dan juga ahli ta'at tidak bisa nyampur dengan ahli maksiat. Lah kalau sudah kita punya prinsip begini. Menjelaskan Islam itu kan udhulu fisilmi Menjelaskan tauhid konsekuensinya harus menjelaskan syirik. Menjelaskan sunnah konsekuensinya harus menjelaskan tentang lawan-lawan sunnah. Dan menjelaskan ketaatan harus konsekuensinya menjelaskan apa yang menjadi lawan ketaatan yaitu maksiat. Dengan dengan demikian Pak, kayaknya e, pernyataan tadi perlu ditata dengan baik. Kira-kira bisa nggak kita menegakkan tauhid tanpa membasmi bid'ah? Ini saya kira tidak mungkin. Hmm. Karena itu semua kaitannya sangat erat. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan sahabat tabiin tentang sikap mereka terhadap itu sangat tegas dan keras. Bagaimana itu kita anggap biasa dan enteng. Dan bagaimana umat akan tauhidnya baik kalau tidak bisa bersih dari ini. Hmm. Asyadu an la ilaha illallah berkonsekuensi memberikan penegakan pemurnian tauhid. Membasmi syirik. Muhammadur Rasulullah penegakan sunnah membasmi lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Iya. Kalau asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah sudah bersih berarti tauhidnya tegak, sunnah tegak, dan syirik roboh dan bid'ahnya punah. Wallahu a'lam. Iya, di belakang Abu Dar 88163 3 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, Bu? Uh, dengan Bu Dwi dari Persada Tambun. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, heeh. Iya, ini mau tanya, Pak, di pengajian saya itu mulai mm, bulan uh, minggu depan itu mau ngadain biasanya kan kita ngajinya ke masjid ya, Pak ya, kalau enggak di aula tertentu di tempat kurung hmm. ngaji itu. Itu mau ke rumah-ke rumah tapi bacanya enggak sih ya uh, bacaannya tuh al-baqarah jadi satu-satu gitu ya sampai selesai gitu nggak bareng-bareng baca gitu jadi kalau yang saya dibenerin tuh gimana disyariatkan nggak takut saya nanti kita menyelisih sunnah gitu pak ya, betul. Uh, nah gitu saya kan nggak tahu ya bagaimana itu apa uh, disyariatkan nggak gitu hmm. aja ya pak ustadz iya, ya, ya. mulainya minggu depan jadi sebelum ya sebelum ini saya tanya dulu ya, okay. ya udah gitu aja pak ustadz ya assalamualaikum waalaikumsalam di belakang Bu Dwi dari Gereja Persada Tambun. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Firman dari Komnas 2, Ustaz. Silakan. Nah, ini tidak ada apa uh, hubungannya dengan yang dipermasalahkan malam ini, Ustaz. Hmm, Cuman uh, mungkin untuk bid'ahnya, Ustaz. Ya, Masalah Yasin Fabila, Ustaz. Mm -hmm. Nah, itu tambahan pada Yasin Fabila, itu bagaimana hukumnya? uh, Ana uh, sendiri kurang paham artinya eh, kemudian Ana ini kerja nah di kantor itu apa namanya mengadakan yasin fabelah setiap malam Jumat itu Ana kadang tidak bisa menghindar untuk tidak menghadiri Ustaz hmm. itu bagaimana cara Ana supaya bisa menjelaskan tapi tidak terlalu bagaimana gitu ya. Iya. Eh, baik, nah, mungkin antum, uh, mungkin antum paham Ustaz. Iya, baik. Uh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Di belakang Firman, Firman 2 Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Yunus di Tambun, Pak. Silakan. kira, silakan Mas. Uh, ini mau nanyain hmm. tadi mengenai pembahasan kita mengenai maulid kemudian hmm. uh, masalah bara sanji dan sebagainya hmm. cukup menarik yeah. dan polemik ini cukup banyak di masyarakat. Betul. Nah, uh, untuk pegangan mungkin ada buku yang uh, bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain mungkin yang uh, isinya bisa uh, apa namanya tuh lebih bagus atau dipertanggungjawabkan nanti. Hmm, okay. Terus yang kedua, Iya pak, mengenai uh, tahlilan. Iya. Yeah. Uh, saya pernah membaca sebuah hadis hmm bahwa hanya ada tiga amalan. Jadi pada saat orang meninggal hanya ada tiga amalan yang uh, apa terputuslah amalan kecuali yeah, itu Yeah. Pertanyaannya pak? Pertanyaannya uh, apakah doa orang lain selain atau uh, bacaan Al-Quran itu sampai? Ya yeah, cukup ya pak ya. Iya, terima kasih. -huh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Yunus kita terima dua telepon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan dengan Syafi. Ya? Bu hmm, Syafi. Syafi Syafi, Syafi Abdul Syafi. Abdul Syafi di mana? Tebet. Tebet. Silakan ya, ya silakan Mas. Enggak, saya begini, saya ingin nanya. Mm -hmm. Uh, ah, anti bid'ah apa sih anti bid'ah gitu bid'ah ya. oh, okay. kedua saya ingin tanya kan bid, uh, kata Pak Ustadz bid'ah itu tidak baik kan ya tidak baik saya ingin tanya orang yang memecah belah agama Hmm. dengan apa namanya mengangkat isu-isu berbeda yang akan ketemu uh, apa namanya titik pertemuannya hmm. uh, apakah itu baik atau itu baik dengan hmm. merasa benar sendiri dengan menyalahkan orang lain gitu iya baik hmm, atau menimbang perasaan orang gitu iya iya oke iya. satu lagi di belakang Pak Abdul Safi halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam dari Bikri iya silahkan Pak di mana Pak uh, Pak saya pengen tanya nih Pak iya Ah. Nah, eh, kebetulan kan kemarin hujan pas waktu isya tuh. Uh, Uh, Cepat Pak, mau langsung pertanyaan. Eh, ini jadi kan saya datang ke masjid itu, saya langsung melaksanakan sholat isya, sedangkan itu sudah jam berapa lah, setengah sembilan. Hmm. Nah, tiba-tiba di situ ada taklim, hmm. ada taklim. Oh, kebetulan saya pas saya rokat kedua langsung komat, nggak tahunya itu sholat isya. Gimana tuh Pak? Iya cukup ya. Iya, Oke. Okay. Assalamualaikum. Ibu Dwi dulu, Ustaz. Ya, ini, uh, ah, saya ingin jawab singkat. Hmm. Hendaknya diurut dari mulai awal sampai akhir. Hmm. Dan kalau kita latihan kiroahnya, hmm. itu diutamakan di masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah, Mastama qawmun fi baitin mumbuyutillah buyutillah yatluna Allah wa tadarasuna fima bainahum illa nazalat alimu sakina wa syaturum rahmah wa huffat alimul malaikah." Tidaklah satu kaum ngumpul di masjid membaca dan deras ya saling mengkaji kitab Allah melainkan akan turun ketenangan diliputi rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Adapun kalau di, eh, digilir dari rumah ke rumah, hendaknya dilengkapi dengan kajian tafsirnya, hmm. walaupun secara ringan, ya. Mungkin setelah baca bacaannya, dicocokkan tajwidnya, setelah itu makrochnya, setelah itu dikasih tafsir ringan kalau nggak bisa me mendatangkan ustadz yang dari luar ustadz e, lokal aja untuk membimbingnya itu hmm. lebih mengarah, lebih berfaedah dan lebih bisa menunjukkan makna Al-Qur'an secara benar insyaallah. Hmm. Terus yang kedua, Yasin Fadilah. Tentang Yasin Fadilah ini jelas merupakan satu hal yang mengkhawatirkan bila ada orang nanti kan di situ diselipkan fadilah di samping-samping ayat itu. Ketika itu nanti dibaca bersama bersama ayat-ayat itu dianggapnya orang awam yang sudah tidak kenal bacaan Al-Quran, tidak mengerti seluk beluk Al-Quran, dianggapnya tambahan-tambahan fadilah itu bagian dari surat tersebut. Dengan demikian, boleh membaca surat Yasin, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai mengkhususkan itu saja. Baca semua surat 114 ini. Jangan sampai ibarat kata orang mati urip Yasinan lah gitu ya. Mati hidup prinsipnya Yasin. Surat yang paling legal Yasin yang diakui Yasin, Haji Yasinan, mati Yasinan. Kunci Inggris. Iya, itulah nah, sehingga surat ada surat Yasin bukan surat kunci Inggris bisa hmm. dibuat buka apa aja hmm. dan ini merupakan e, bentuk penyimpangan bukan di dalam masalah kita melarang baca Yasinnya, hmm. di dalam masalah caranya dan juga diskriminasinya. Cara membacanya jangan sampai kita khususkan waktunya dan seperti yang dilakukan hanya untuk kematian atau untuk untuk pindah rumah dan jangan dis, didiskriminasi artinya yang diutamakan cuma yasin saja. Ya. Allah anam buku pegangan Ustaz, tentang masalah bid'ah ini? Uh, banyak sekali sebetulnya uh, uh, uh, ada ensiklopedia bid'ah juga. Intinya uh, ada yang porsinya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Insya Allah Bapak pergi beberapa toko buku Islam menemukan, menanya, tanya aja tentang masalah e, bid'ah-bid'ah seputar itu. Ada buku yang bagus sekali kecil, tapi tuntas, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas yang judulnya Waspada Terhadap Bid'ah. Itu kecil hmm. dan sudah diterjemahkan eh, dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ya, bacaan Al-Quran dari orang yang hidup sampai kepada orang yang mati, Ustaz. Uh, apa itu ya? Ah, tadi... Ya. Kayaknya yang penting nyinggung tadi Pak, nyinggung kaum muslimin perasaan tadi. Oh, enggak, ini iya. ada Pak Yunus dua dua pertanyaan oh, Ustaz. Membaca Quran. Oh iya, gini Pak, e, tolong dicamkan e, doa dengan Quran lain, hmm. sikap di antara ulama. Imam ash shafi mengatakan Al-Quran tidak nyampe ke mayit. Hmm seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Um. Adapun yang lainnya mengatakan boleh. Intinya begini, baik doa dan bacaan Al-Quran itu kalau dari anak insya Allah nyampe. Mm-hmm. Adapun kalau doa dari semua orang bisa, dari anak dan selain anak, karena dalilnya Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi untuk bacaan Al-Qur'an ini yang sahih adalah dari anak, dalilnya wa laisa lil insani illa ma sa'a dan anak termasuk dari hasil usaha orang tua. Hmm. Ini Uh, tentang masalah doa dan Al-Qur'an. Ya, bid'ah itu apa? Apakah memang Ustadz ini memecah belah? Ya, ini perlu dibutuhkan. Betul ini. Saya minta waktu dikit aja ini. Ya, Al bid'ah artinya segala sesuatu yang baru tidak ada contoh di zaman Rasulullah. Hmm. Artinya di dalam masalah syar, eh, dalil eh, dalam istilah syar'inya bid'ah adalah tata cara beragama yang diada-ada baru tanpa ada contoh dari Rasulullah, contoh dari Al-Quran dan Sunnah yang diadakan sengaja untuk nandingin, menyerupai agama, menyerupai tapi bukan bagian dari agama yang bermaksud untuk menambah takarub kepada Allah. Nah sekarang kalau kita mas ya penanya Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, batihat hati, memberi hati yang lentur dan keinginan untuk menyatukan umat terkabulkan. Tolong Mas dicamkan. Rasulullah ketika menyatakan kebenaran al-haq walau kana murrah. terus kemudian berpecah menjadi dua kelompok yang satu anti Rasulullah yang satu mendukung Rasulullah Rasul tidak pernah dituduh untuk memecah belah sekarang tersinggung dari sisi apa agama itu milik siapa kok kita yang tersinggung emang milik bapak kita kalau sekarang umpamanya agama itu turunnya di desa saya, milik bapak saya, saya tersinggung itu soal masalah biasa. Masalah tersinggung itu soal pribadi, tapi agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya, ya otomatis harus kita ukurkan tersinggung menurut Allah dan Rasulnya, tidak tersinggung menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang kita menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Dari penjelasan itu terus ada orang tersinggung, ya jangan disalahkan yang menjelaskan. Hmm. Contoh aja nggak usah bid'ah lah mas, mungkin terlalu eh, eh ini terlalu ini terlalu pas lah contohnya saklen. Hmm. Contoh aja sekarang saya menjelaskan haramnya judi, hmm. ya toh? haramnya zina. Orang yang sekarang lagi gandrung zina, gandrung judi pasti tersinggung juga. Iya. Apakah kita sekarang ini menyakiti, mengganggu orang ter lain terus memecah belah umat? Padahal set dosa berzina itu lebih kecil daripada bid'ah. Iya betul. Syirik juga begitu kan gitu. Loh kenapa kita sekarang ini ketika menjelaskan judi, ketika menjelaskan zina, pembunuhan dan yang lain. Pokoknya barang yang haram ada orang tersinggung. Kita tidak dituduh memecah belah umat. Bahkan negara juga ketika menjelaskan orang-orang yang sekarang pelaku narkoba begini, dihukum begini. Terus ada yang nggak setuju. Apakah negara memecah belah rakyat? Eh, jelas tidak. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ya. katsir dan rekan rektor rahimakumullah mohon maaf pertanyaan Pak Fikri saya tidak tidak kami jawab. Insya Allah kita waktu yang akan datang kita lanjutkan kembali dalam kajian malam. Murali Barda, Sarjana Abidin dan rekan Bayu Samudra pamit undur diri dari kamil qadim insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, Sudah la ilaha ilan tas takbir wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi